jadi nek perasaku sing jenenge jodoh iku ya ndolek mesti wong urip ya ndolek pangan tetapi carane ndolek iku ojo mandeng saka-saka carane ndolek iku matengno awakmu dadiya wong wedok sing bener sing api sing garai kabeh wong ku nyimpulno oh arek ya wedok iku api sebagai wong wedok terus ditambahi awakmu belajar bersikap keibuan jadi nang sapa iku ngomong jadi untuk bersikap keibuan aku gak kudu dadi ibu anakku kelas telu SD iku wis kebapaan nang kanca jadi dia emosi ngalah ngemong kanca-kancane guyon dhek gak guyon nek kanca-kancane gelut dhek sing misah gitu ya dan dia selalu ngalah nek ditakoni kon juara tegak ojo ojo aku sing juara sing juara iku ae mesti ngomong ngono anakku akhirnya dia mendapat piala disiplin dari sekolahannya terus tak takon oh, oh disiplin ngomong ngomong ngawuri kaya ngono disiplin ngono kan enggak sih kalau di sekolahan kan saya itu pokoknya kan nggak emosian saya selalu merhatiin teman-teman dan saya selalu ngalah kalau saya dipukul, saya bilang sakit loh, saya dipukul itu dan ngomong ngono. Nanti kalau saya tidak tahan sakit, terus saya juga mukul loh, ngono kan Jawabin Jawabnya anak kelas dulu, dan dia memang betul kebapaan. Jadi awakmu ekspresikan bahwa kamu seorang ibu besok-besok. Jadi bersikap keibuan kepada siapa saja. Dan wong lanang paling seneng nang wong wedok sih keibuan nang wong lanang gagah-gagah Japuran wong lanang iku sawanane berdaftarin di Joko Mang lan di Jeroma. Dadi arek cilik. Lho gak percaya kon. Ngalem, ngalem terus lemah wong lanang ku lemah. Wis ta. gaya tok nek njogo mangko iya iya kaya ati gelut. Lah wis arema, arema. Tapi nek di jero malah arek cilik ya ro kolos-los. Ya, gawe wedang gak iso. Ya, gawe notas gak iso. Nyopot kaos kaki lho gak iso. Bojone sing nyopot kaos kaki. Ngono wae wong lanang kok Oh, sing ngadus lu gak iso. Akhirnya sing wedok ngedusi dhewe. Ya ono ya. Itu terserah hubungan pribadi kalian masing-masing. Tapi pokoknya dadio seorang ibu. Duh, enggak, enggak. Saya, saya bukan, saya, saya ngomong teorinya seperti itu. Jadi cari cafwa kok terus awakmu didol-dol, terus nanti di apa cari perhatian itu jenis apa? Nanti di caper, nanti di caper Enggak, anda tidak usah cari perhatian. Jadikanlah perhatian itu datang dengan sendirinya. Sama dengan uang, ojo golek duwe wong derajat luwe dhuwur timane duwe kok. Tapi dadi wong sing wong liya merasa aman ono awakmu, wong liya merasa bersyukur ono awakmu, wong liya percaya karo awakmu, kok duwe teko-teko dhewe. Mergo duit itu datang kepada orang yang bisa dipercaya, kan begitu. Jadi perlu golek duit agak orang ini, Gak Orek iku sing perlu nyambut gawe temenan, jujur, aman, setia, tulus. Cicine apa men? Iki lho, ikhlas. Nek kon dadi pedagang sing ngono iku, dadi wong dok duwe warung sing ngene iki sing telu iki, kok teko dhewe wonge? Duwike teko dhewe. Aja ate kok uber. Soale dhuwit sing teko nang awakmu luwih akeh timbangane dhuwit sing kok uber. lu kita menang jadilah manusia yang orang lain merasa bersyukur adanya anda bener ya wes sempat duit kepaksa suge waduh aku jangan juga, golek cuman ya apa ya tak dewe ya dari gue waduh kepaksa ya waduh wes masih sekarang mana gimana turun, gimana turun, tapi ini jangan-jangan pulang buat tunggu teman-teman, ngono kan ya. Kita menang loh, ya. Wes, nyun sewu Cak ya, Fadli iki cek arek-arek jaret enom sih jare cek cek cek aja ngalami sing koyo sing tuwek-tuwek. Tukang becak iku sedina kira-kira becak pirang jam? Katakanlah 6 jam, 8 jam ngono ya. Iku online dolek duit pirang menit. Apakah dia 6 jam itu cari duit terus? Enggak tau Dolek duit itu pas nyang-nyangan, Pak, tentasiun pinten di 6000 ampun ngoten tulung 3000 ngawon dah. pas itu dia ngelak duit. begitu mas, gimpun ngoten nopo nopo lima 5000 ya siap? wonge munggah sampean nginjot. Cik ngelak duit lega tukang becari mulai nginjot tadi dia konsentrasinya ngelak duit lega enggak konsentrasinya memperlakukan penumpangnya sebaik-baiknya Mergawa muapi memperlakukan sopan no, ditambahi kok malah ojo koyok tukang becak Madura weh weh weh weh weh weh weh jadi mudun jalan ini diculno ngene iki terus bapak-bapak niki nabrak ning ngeten kan sampean iku bayar seket, jaluk selamat sampean Bener ya, ya. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Orang lain bersyukur ada kamu orang lain merasa aman ada kamu orang lain mau menitipkan barang dan dirinya kepadamu maka otomatis kamu akan mendapatkan jodoh bertubi-tubi eh mendapatkan jodoh gitu ya oke jadi kira-kira ngono iku nek nek aku yang nanti saya juga ingin supaya cakupan sedikit lagi cara kota untuk mundur diri gak apa apa Jakarta lo ya rodok mundur diri gak apa-apa ya ada recek iso rabi kok sampean nemen-nemen ya sampean gak maksud itu waktu sampean dobol dobol Yes, yes, musuh kelawak ini mulane oleh yang ngelahirno Gusti Allah iku ndele Allah itu abad 20 bayang nek bareng kanjeng Nabi uripe itu kanjeng Nabi gak sih dong ngomong doyu yes, yes, yes. Abu Jahal kate muring-muring gak iso ana ana Kartolo wis akhirnya akhire wis wis melok Kartolo ya wis wis kalah musuh Kartolo ya wis jenenge Kartolo tol tol Tapi ya kurang ajar, aku diburu ide, aku bina alim rek aku biar halus kalimatku aku wong Jogja toh tapi mulai bergaul sama beliau belum tahun lah 4 tahun yang lalu mulai terpengaruh jadi nek ngomong rodo kasar itu kono jok nyalah naku tok sebab saham terbesarnya terletak pada sing aku nah, jadi sing ngomongan pun rodo sing suwi tak akan tolong tangane lo ya tadi saya ini bodoh gendeng oke ini ya adik ya, ngerti ya, oke. Okay. Yang saya ingin tanyakan sama Cak Fuad, uh, sebelum saya nambahin yang sampean berdua ya. Menemeniku sampean ini, wong wedok iku duwe ABC upamanya ya, terus wong lanang juga duwe DEF di dalam dirinya. Mbuh kelakuane, mbuh kecenderungane, mbuh apa ngono ya. Engko begitu kan wis rabi. Engko kan mulai sadar enggak di waduh. Bojoku ku yo ya anjane. Cuman Bujuni tonggo itu aneh loh tepat lu bujuku tak pikir B ternyata sing B ku sing bujuni koncoku iku akhirnya kon ambil karena akan menemukan bahwa orang lain itu lebih hebat dari istri kita apa mana gini pas kecewa karo bojo itu terus liar-liarnya gitu makanya ada pepatah istri tetangga lebih cantik daripada istri kita atau kebun tetangga itu lebih subur daripada kebun kita wong lek wis rabi ngono iku sampai anak sing ekstrem ngene lho kawin adalah keinginan untuk memasuki kebun yang sangat indah ya dan se hampir setiap orang yang sudah berhasil memasuki kebun itu semuanya ingin keluar lagi menurut anak peribahasa ngono iku dadi kok aja kaget nek kon mari rabi ku Gitu kudu siap bang, tapi kudu kok menang no olehmu gak gitu kan kok menjumpai bahwa awakmu agak lemah bujumu agak lemah iko kuat iko kuat iko tepak iko tepak Bujumu gak tepak nah itu cara mikirmu jodoh itu berdasarkan tepat gak tepat lo enggak kadang-kadang yang namanya jodoh itu mergo gak tepak didik musuh gaduk kalau rodok tepak didik itu, itu jodoh itu jadi ono wong sing Suabar jodohnya ku jodas, ku jodohnya bener tak gak jodoh tak gak ngomong bayang no nek wong jodas, rabi karo ngamplongan wong wedok cuang kemenyelah buang sing lanang di, plah plah jodoh tak gak ngene iku jodoh tak gak nah. lak buwen dina ditaboki kon jodoh. Jadi jodoh itu juga misteri. Jodoh itu macam-macam kemungkinannya. Justru sampean kok rabi dole ono ilmu nih Gusti Allah yang jenis jodoh itu ya apa. Nek repot, pokoknya ngomong nih. Ngene ya jenis jodoh itu Kok mesti ngono kok. Mbuh ya apa aja anjene ngene yang jenis jodoh rek. Wis dah ya ya apa tak pertahankan. Wis mata kok ya apa tak pertahankan. Sing soalnya cek aku kepethuk ilmu nih Gusti Allah iku ya apa, jodoh. Nah, tinggal sekarang manajemen antar suami istri. Jadi singkali tak yang Cak cakfat ini. Sekarang banyak kepercayaan di dalam aliran-aliran tertentu dalam Islam. Ustadz-ustadz juga banyak yang menganjurkan bahwa istri wajib taat kepada suami. Ini tak Nah, aku Cak Fat mohon memproporsikan itu. Jadi ya apa sih taat kepada suamiku sebab aku dewi gak menerapkan itu. Aku ini mau ditaati bojoku. Aku kepinginnya bojoku taat nang Gusti Allah. Ojo nang aku. Upomo aku berpendapat ngalor terus bojoku ngalor. Iku aja sampai mergo aku sih ngomong ngalor, tapi dia sadar bahwa menurut Allah sing ngapi iku ngalor. Ngerti tak gak? Jadi aku gak gelem sebagai bojo aku ditaati, aku gak tahu rek nuntut kopi gak tahu aku gak tahu ngongkon bujuku selama saya nikah gak tahu ngongkon belas ojo menaik bojo pembantu loh kata ngongkon aku dari pembantu gak tahu jaluk kopi gak tahu sampai saat ini nek kono eling alhamdulillah nek gak eling ya tak kukur-kukur <laughs> teman-teman itu penjina ngomong engkau nek aku jaluk bojoku kopi engkau bojoku engkau merasa bersalah kok aku gak iling nek cak nun butuh kopi aku jadi kok aku malah mau nek ambil perasaan bersalah engkau nek aku jaluk pembantu kok bojoku mikir kok oh, ada istri kok minta pembantu salah mana? engkau nek aku jaluk bojo eh, njaluk bojoku gak no kopi engkau jae merasa bersalah kok aku gak iling kan ngono akhirnya aku meneng nih isu-isu tangi turu adus sembayang kiri kira tuh sepet seperti ya apa iku seru serup kopi lah enak itu nek gak tapi kopi ya tak lere ngono tak ya, lere eh gak ono ya wes wis tak lapo-lapo lah pokoke nek eling alhamdulillah gak eling utawa ngene nang pawon liwat klotek lu cak eling ngono lho <laughs> ya rek ya apa-apa nyenggol apa muka muga eling tapi saya tidak punya niat untuk dan tidak punya kepentingan untuk ditaati sama siapapun ojo meneh umat bujue kata kon taat karo aku asline taat itu lah karo Gusti Allah sih taat kepada Nabi itu pun dalam garis taat kepada Allah jadi gak kok terus naik uang wedok misalnya ini kapan suami memerlukan untuk eh oh sama istri istri harus siap juga eh. Nek perasaku urip itu saling melayani, saling mengabdi satu sama lain. Nek aku loh ya. Kamu gak usah niru aku, tapi nek aku ngoniku Kapan saja suami butuh kita siap. Duh, sekolah aku sapi ya? lah ya. ya, ya nyang-nyangan lah. Among rosol lah ya. Sama-sama merasakan, sama-sama melihat kebutuhannya. Gitu loh, deh jadi saya tidak pernah ingin ditaati siapa-siapa termasuk umatnya niki aku aja kok taati lah apa kan taat kalau aku taat nang Gusti Allah aja kalau aku nek kon ngidolakan saya yang ngidolakan Muhammad aja ngidolakan sapa-sapa apa meneh aku kok dilakan mulane aku gak seneng aku disubyo-subyo artinya aku gak kok terus aku iki merasa aku iki wong gede ya gak masih kon ngambu sikilku aku yang buyut tok sing kok ambulan kudu sikilku siko niku mencita-citakan sesuatu sing malam ini kok pikir iku iso liwat sikilku ngono tok tapi sing kok rindukan kan ada sesuatu non jauh di dalam hatimu bukan sayangnya mulanya gak kira kepencut karo kebesaran gak kepencut karo popularitas gak kepencut karo jabatan gak kepencut apa ae aku sore biasa aku ngocek jek wani cuman sing numpak gak sing wani aku nyopir taksi jek iso jek kuat cuman sing kate numpak iku sungkan jadi aku yang dolek penggawean. Nek tidak dadi direktur ku anak buahku salah tingkah, aku nek dadi pegawai bosku stres. Jadi aku ganti penggawean. Ya apa katene? Kok dadi menteri agak ah, cocok, cocoknya jadi presiden kok jadi presiden di lokno karo lia nih, ala cakno ternyata gelum jadi presiden wae serba salah uripku mulane aku saiki gak dole opo-opo aku mek dole ya opo karo Gusti Allah sampean sampean dawuh kula tak lakonane opo wae tak lakonane ndelosor tak ndelosor ngasak aku ngasak urip pulau Gusti Allah sing sing seratus persen. 100 persen lah gak bisa nyambut gawe ini loh deh ini temenan ini nyambut gawe apa aku jajal wali kota Malang ngono <laughs> gak cocok nek nyinti aku aku ini dinosaurus sekarang gue nih urip deh alas dunia itu gak jadi aku ini gak nuntut apa-apa gaya awakku dan gak, gak nuntut uang api karaku ya gak aku urip delosor di trotoar jek kuat awakku jek kuat sampai saiki tuwek kene munggah to kene muni sora ayo kon aku awakku awak umur likuran tahun awakku cuman kene kan gak api nak kene jek nom kok awakmu lak terus bingung apa kok cak munggah tuwek-tuwek lah ngono wong akeh wong sing gak siap aku tuwek nyampai kadang-kadang aku loro ati detik aku nanti nek ngene iki pegel-pegel mayan sampai jam 4, jam setengah 6 wis tutup airport, check in marun di ruang tunggu ngantuk ikut jam 9 acara meneh di kutha liya. Terus ngono ana wong teko. Jam. Jam ngono. Ngono. Nun sing. Mumpun tuwa iki sampeyan. <laughs> Oh, iya lho arek ngono cek cegel. besok ya. esok pegel. Lho aku pas atiku sabar pas gak sabar aku iki ana cara jane cek gak tuwek iku ana ngrawuk raimu yo ana sing nek dulu iku ana ya Allah ra ra iku gale tuwek iki wong bapakmu rabi aku wis gede aku wis ngalami zaman ke zaman Bung Karno wis tak alami wis ke zaman biyen gitu loh saya gale tuwek karo ya apa Eh, ya apa gak oleh tua ya. Cik ini Mus Mulyadi ya ya. ini ya. Kalau Mus Mulyadi dukur lah aku ndak ya ngene ku Ya nak Caca Handika. Aku tahu diarani Caca Handika. Eh, kamu cari koncoku di, di, di taksi Jakarta loh. Oleh nafsu ngawur, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, terus sing awal aku kondo. Eh, supir, kamu tahu nggak yang kamu bawa? Nyopir ngawur aja. Kamu bawa sewa tahu nggak? Hati-hati. Ngono cari ini sing awal lagu arah-arah Jakarta. Tahu jadi supirnya ngono. Tahu-tahu siapa? Caca Handika. <laughs> Mater. Ya wis. Terus aku numpak pesawat ke Surabaya nang Mataram. Selama di pesawat itu ibu-ibu nginang ini oh dulu aku ngenang begitu mudun bareng Mbak Fia di Gurumuni Bubu itu suaminya ya? iya Mus Mulyadi ya dobol wah Iki cerita ngene ini ke wakil sing konyol-konyol ngene iki wakil aku dan aku gak apa-apa lho dielek-elek gak apa-apa. pahami gak apa jelas acaraku gak wedhe. Spandike to pinggir kali kan Mas. di Jerman gambarku gawede di Berlin nguniku hadirin nebu aku melok nebu tau aku ya lewat gunung gak lawang mana nguniku sing penjagaannya Pak Bimbo silakan masuk ini acara aku sing tampil aku ya cari Pak Bimbo itu ada Kyoko Mau menang nurip ibu nanti kau nih kan terapi rek, yo. ojo siap seneng tok kudu iso kok gawe apa ae kudu kok dadekno seneng apa ae kudu dadekno api dadekno seneng wis iku tergantung atimu tergantung pikiranmu ngono ya upama kan gak oleh jodoh saya sama Cak Fuad punya keluarga sampai umur 49 dia ya tidak punya jodoh sampai sekarang petang puluh semua wis telat telat telat telat tapi tidak masalah berarti jodohmu Gusti Allah Dewi kayak Mas Imam Mas Imam itu sengaja dia ingin nikah nanti di surga karena jatahnya 12 ribu bidadari berarti bayangnya di biro ya cuman kelemahannya uang negara itu itu malaikat rasa rasa ngedusi si nekon mati nah jadi nekon negara garabi kudu sinau adus jadi ya, itu mate nyet, aduh. Oke, <laughs> terakhir Mas tadi uh, eh, pertanyaan tadi sini. Ah, ya sih soal poso, soal poso. Terposo itu lebih habis di mana gak poso. mulai ae nek yang ngono gak ada masalah. Aku ini Mbak Novia lungo kon ojo meneh kok lungo saat minggu, lungo telung tahun yang Rusia, gak masalah. Anggeriku habis kok ruwet-ruwet macam-macam selontek dewe menung menung ngerti maksudku bukan akon sing guyu kok ya. ngono kok repot sing sing nang awak nek awakmu kamu panglima dirimu prajuritnya ngono lho kamu harus militeristik kepada dirimu sendiri wis gak usah rewel Wong gak tak nek tak sunti jek rewel tak jiret to lho. Tak dolekno. Ngono lho, wis nang awakmu kudu kejem, aku kejem nang awakku supaya kepada orang lain penuh kasih sayang aku insya Allah gak iso kejem karo wong titik titik oh gak iso suara kaya apa gak mungkin tak apa-apa no aku wis dipateni wong wis tahu meskipun aku gak mati dan wongnya tak sepuro dan tetap tak sayang sampai saiki sekian orang yang bunuh saya itu jadi aku gak mungkin kejemnang wong resikonya aku kudu kejemnang awakku dhewe nyepuro ayo cepet nyepuro nyepuro awas kudu nyepuro tak paksa hatiku nyepuro hmm. kejamlah kepada dirimu sendiri ngono tapi ojo teman-teman ojo nemen-nemen kok diukur sik kekuatanmu sak Dine soal bojo ndek kono aku ndek kene, bojo ndek kene aku ndek kono ngono ya. Dek, kita puasa, Dek. Dadi gue pas riyoyo nemen enake. Gitu mboten. Timane mokal, mokel. Ngono sih ya. Iki karepe ya apa cek gak mokal be Ngono lho pokoke poso. Poso itu nikmat, poso itu lebih hebat daripada tidak poso. Asolatu khairu khairun minan naum, asyamu khairun minal mokel. Ya. <laughs> Seneng hari-hari. Oke ya. Ini Mas ya, abot sing jari sing jari ke abot sapa abot. Tapi abot itu elek tapi abot itu api. Nek enteng ya, apa gampang nek enteng. Nek kate seneng tak siapa, lah seneng ini gak usah gak usah duwe apa-apa kan harus iso seneng kok. Wong bayi ku ngene tok wis ngono kok. Wong gak seneng kan duwe akeh. Kok nek kepengin seneng hatimu nang omahe kancamu aku cuci-cuci kembali. Ya seneng kan bisa. Gak seneng ngenteni nolong duwe akeh. itu gampang. Sing diperlukan itu kemampuan untuk mengatasi kesedihan, kesusahan, berat dan seterusnya itu nanti ya oke terakhir gimana mas apa ya pertanyaan emang Oh iya tidak ada cinta kalau tidak karena Allah tidak mendasar apa nih karena yang abadi Allah maka temukanlah Allah pada kekasihmu itu gitu namanya tajalli ya, temukanlah aku ngerokok karena cinta Allah mergo mbako sing gawe Gusti Allah nek aku gak gak tak jemok mbako sedina malaikate liwat-liwat lani digawe mbako karo Gusti Allah gak kok jemok ngono aku <laughs> terus kok setan lewat tapi gak sehat loh nun gak sehat loh loh sehat gak sehat aku bisa ngukur awakku aku iroh kapan ngombe sak ngombe ini kapan mangan kapan gak mangan mangan sapiro aku roh aku ngukur maksud aku melaku gak ngukur laku nih orang itu tak ukur melaku dek dek dek utawa dek dek dek dek utawa dek dek kabe tak ukur api elek aku sendiri ukuran silakan memeriksa badan saya menurut jadi ojo meneh kok ngerokok sego ini kagian ya modern kan kita modern Mulanya saya gigi, aku njaluk ojo rokok nemen-nemen ojok menindas rokok nemen-nemen rokok itu bahaya saya setuju sebagaimana gula itu juga bahaya betul enggak sebagaimana sate kambing itu juga sangat bahaya kerating deng itu sangat bahaya surupan sebelumnya sangat bahaya mohon semua yang bahaya diberi gambar <laughs> peringatan setiap sepeda motor Bismillah, bismillah, ayo wis tirakat tirakat ya gak apa-apa, gak apa-apa. Ayo bismillah dilus dilus, dilus dilus. kita kita Anda. supaya dari sini tidak langsung Jakarta Loh, dari sini tolong siapkan satu nomor lagi yang transisional ke belakang Jakarta Loh, jadi kira-kira lima menit lagi tak selesaikan kalimatnya apa sih terakhir ini sampai lali agono Sepeda motor. Ya jadi tak jaluk setiap showroom sepeda motor itu oleh Departemen Kesehatan disediain stiker kenal pot membunuhmu ini ya ya luwe nemen loh itu soalnya timbangannya rokok luwe nemen kenal pot membunuhmu terus digambar ono uang terus sembuh kalau sepuang-puang anu ono tengkorak separuh kini ngerokok kini tengkorak sakarpe lah gambare sing elek-elek anggit mare arek terus wedi ngono ta dapurane arek masih kok kayak gendruwo panas sepatu masalah tambah laris setiap bungkus gula tiga stiker gula membunuhmu ini ya wong dodol sate onok gambar sate membunuhmu ini ya apa nih hmm? Kerating Deng membunuhmu apa meneh? Uyah. Ya ya. Uyah ya ya. Uyah. Jadi tuku yang di pasar itu selalu oleh stiker Uyah membunuhmu. Gak ono sing gak membunuhmu itu gak ono. Kabeh membunuhmu. Urusannya itu bukan itu, urusannya itu awamu. ngerti gak makome empan papane kapan kon mangan sak piro mangane lak ngono ah itu urusannya bukan nek soal membunuhmu apa sih gak membunuhmu kontakkan dari nek kepingin gak mati siji dalane ojo urip jelas ya sing garai mati ku apa urip nek kepingin gak mati ojo urip ngono rek dadi kono ojo kebojok lah karo ngono-ngono iku ya itu ya oke bismillahirrahmanirrahim wong wedok membunuhmu Ngawur udah sesuai Jadi setiap setiap akad nikah itu diperingatkan. Wakola, Ingat wahai para suami bahwa istri itu bisa membuatmu stres, bisa membuatmu pusing kepala dan bisa membuatmu mati. Jadi istri membunuhmu. Demikian juga istri yang bunuh suami membunuhmu. Nah, di kantor KUA nikah membunuhmu. Mesisan mesisan. Lah kalau kita disuruh pakai cara berpikir yang tidak benar seperti itu, ojo katut kon kon kudu pikiran dhewe kudu mandiri mulane makya ngene iki cake eh, berpikir mandiri dan duwe ilmu sing temenan ana Pak Dokter Kris takon Pak Dokter Kris nek ana apa-apa soal soal kesehatan ya ini beliau ini tokoh maknya kita di Malang wis mulane Dokter Kris mesam-mesam karo bojone rukun gak karo karuan nek kate turu bosok bosok Dik Mas nyuwun nggih. Ngono. Langsung tani, langsung recovery, langsung gawe sembarang, ora sambat banget-banget, ora nunda-nunda apa-apa. Pokoknya omah ambruk diteke meneh, sikil suka ya sambung meneh, ini rodo tugel jadi sambung-sambung tak sakit-sakitnya dilakukan naik sama SMA pokoknya masyarakat Bantul itu terkenal sangat tangguh mentalnya dan tidak manja di dalam menangani bencana okay? beda dengan di Virginia Amerika atau di tempat-tempat lain gue nganti bisa iki le ribut rumbat monggo wong Bantul ya sesasi harus tenang gimana Alhamdulillah ini membuat masyarakat Bantul terkenal seluruh dunia nomor 2 Rio sing wis ring nomor kali sing ajeng nanti pada suatu hari Bantul akan sangat terkenal di seluruh dunia karena di daerah Bantul Selatan Roto Mulon Sidi Mulon Budiru begini Betul ya? Nah, Roto Mulon Sidi niku mengke wonten candi utawi piramid sing gede banget nuwi Borobudur. saat ini saya ketutupan lemah, kedudukan sujud amangke nah, suatu hari itu akan dibuka jadi ada tiga tempat satu di daerah Garut yang kedua di Bantul yang ketiga Muntilan. di daerah Kediri nah, nanti dunia belum ora belum pun delok nek janjane bangsa Indonesia ini bangsa sing paling kuasa dunia nek ning wong Arab karo wong Yahudi ming sak rusak-rusake wong Yahudi sing luwih rusak wong Jawa. Sak urip-uripe Israel isih janjane sing luwih urip wong Jawa. Mergo wong Jawa niku mbae Israel, mbae Arab. Apa meneh ming wong barat niku wong barat niku tasih kalah ado kalian jenengan mergo ke jaman mbah-mbah Aji Soko jaman semono Joko Sentoro sak piturute wong Jawa wis ngerti sing jenenge Ning Obama nganti saiki urung tau cewek ngertine ning PPR. Nggih. Iki sastu. urung tau per ngising jur virus ini nganggo banyu mesti nganggo Tisu. sakro sisu sing disu isih luwir banyu tur wong-wong sa Eropa sak Amerika urung ngerti nek ngising kuwi sing apik ndodo kae semono kae kae isih Lungguh, nek lungguh kayaknya orang itu kabe Isi apa sih, kayak ini, isi isi Ngerti ya? Nah, orang Jawa ini ku Saat orang Islam, saat dulunya orang macem-macem Orang Jawa wis golek Gusti Allah Dewi Wis ngerti manu galing kawulolan Gusti Wis ngerti nek Gusti Allah boten sare Wis ngerti macem-macem orang agama wong Jawa wis meh-meh tekan omah Gusti Allah. Meskipun tetap wong Jawa kudu balik nganggo Quran sebab ilmu sing paling dhuwur anane ngeling Al-Qur'an. Ngoten nggih? Nah ini sekedar untuk mengungkap, mengungkapkan rasa gembira saya bahwa saya diperkenankan untuk hadir pada malam hari ini di Klenet. Apa menang ini panggungannya Sultan Agung gitu Sultan Agung niku wah setengah mati larut bangun negara Mataram meneh piye carane Nyai Roro Kidul diganti Wali Songo meneh soalnya nek mulai kanjeng Panembahan Senopati niku lak Wali Songo diganti Nyai Roro Kidul kuwe keliru nyeni doro jadi sing diarani Nyai Roro Kidul itu sebelum Nyai Roro nah nek arep ngerti pasuryane nyoro gitu sing terane piye kapan-kapan melu kula eh mungkin kula duduhi jenenge nyai roro kula pake. Terus bapak ibu kula seneng nomor iki bu ya. Tur kula niki mboten lajeng jadi nopo-nopo Kula niki terima dadi sedulur jenengan wis seneng banget. Dadi niku mboten kula doleki. Nggih. Arab nopo wae aku ora masalah. Kalau bisa Allah kon ya belum, kon dodol kacang belum, kon ngojek ya belum. pulang-pulang atas tuwa ya iki awak kula kula pertahankan dan tetap sehat supaya aku ini ngopo wae bisa kuat. Becak bisa kuat, jamin ya ada jalan, andung ya ora kuat, nek jadi usire jalan ya kuat, Mikul di pun tahu latihan zaman cilik kula angon wedhus, angon kebu, angon sapi, angon jalan, angon ketek niku pun kecil. Jadi nek kula sakniki ngingu ketek oke banget di kula niki di Mujis kula sampun pengalaman ketek ngoten iki. Ketek ben. Ada di kula pun seduluran kali om-om dia kanjeng pun sangat-sangat puluh tahun dulu tadi mungkin nyanyi-nyanyian ya tadi saya pun dia diarani kerja apa diarani menungso apa di apa diarani kerja lah bener tak aku ngomong nek gue diarani menungso berarti gue nggak gue diarani kerja berarti gue menungso aku banyak kok orang jatang jajan dua ini kaya tetek ya, ya, ya. orang masalah di orang ibu dalu niki pakai mugi-mugi kalau Gusti Allah dicatet iso marake dosa dengan kata sing ingin teh Terus mengaruh nanti anak putu kalau bersama Allah wis disediani macam-macam ini biaya sekolahnya, biaya untuk kesehatannya saat diturutnya terus digawe ke omah gosok-sok kalau Gusti Allah. betul nggih. Percaya mboten Bu? Persidan jenengan sinten? <laughs> Allah Subhanahu wa taala. Nah SBY dereng ngertos jenengan. Kenal boten SBY kali jenengan? Ora kenal. Berarti ora mungkin SBY dadi presiden perkara kaya ora tepung kowe. Perkara dari presiden Indonesia, kui presiden Indonesia yang belum kawan kenal rakyat Indonesia, tapi rasa kok pikir, mergo mikir kui meng Allah karo kanjeng Nabi. Ngene ya? Mempunyai biaya meriki dihormati, rasa disengahi, rapopo, ngkodo-kodo, kita gus Gusti Allah. Nenek soal presiden sing menurut pun dudu SBY. Ye. Dudu ngarso dalem, dudu sopo wae sing mimpin urip jenengan adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dipimpin Allah maka kita menghormati Pak SBY, kita menghormati Ngarso Dalem, kita menghormati Bupati Bantul, kita menghormati Pak Camat, Pak Dandim, Pak Dandanil, apalagi Pak Burang yang ganteng kalau ini. Ngeten iya, nggih. Iya. Janjane cocoknya tidak kalau ini orang murah, Pak jenenge cocoknya ketua DPR. Dia foto model. Foto model, modelnya di foto iya. Nek eh, sing kiwa kula niki jabate napa Bu? Apa? Sing sebelah kiwa kula niki cocoke dados napa Bu? Terus dari Ini mau nopo-nopo Gusti Allah ini udah makhluk di macam-macam ya. Ono sing kaya ngene iki yo yo ono sing kaya cewek, ono sing kaya tekek ya, macam-macam lah sini kita gini rodo jalan rodo tekek Pokoknya dulur kula kabeh niku nek wong jawab itu pinter nyanyian Bu nggih. Pinter nyanyian berdoa ini wis cedak nggih Wong sing iso nyanyian saling menertawakan kuwi mergo wis sedulur tenan. Nek isih aduk ora iso Ya jadi mudah-mudahan malam hari ini memperdekat tali persaudaraan antar siapa siapa saja yang hadir dengan Pak Lurahnya, dengan Mas Hendro, dengan siapa saja, termasuk dengan Kiai Kandim, teman-teman Kiai Kandim dan saya. Nah, monggo, niki keluar jeneng niki mungkin atau jam titen. Dengan nah, besok berarti duit orang di pegawaian. Jadi, oh gue, oh minggu, oke, besok apa apa? nanti jam itu aja ya tapi lu goling kita aku tak beli kita jalan diri ya kan dan kedua ini pokoknya diri-diri itu buat ini warnanya ikhlas ikhlas saja ya bismillah iki lek wis ikhlas atine bareng-bareng kaya ngene iki niki kan dadi cahaya dadi gelombang munggah ke langit ke langit dicatet ketok ke layar komputer malaikat-malaikat yo ditulis ditulis oh iki peleret so sampe ana gempa ana apa-apa segala macam mriki termasuk sing dilindungi Percaya mboten? Percaya lah, jadi percaya orang bayar orang repot. Terus percaya amin, ya robbal alamin. Oke, Bismillah. Saya tanya sama Mas Hendro sama Pak Bura, ini saya didawi peneliti ini ajeng yang yang nopo pulau pulau di dawi nopo opo kon nembang kon nyanyi kon opo wes mana lagu Mas Hendro? Ya, masalah bisa Uh, Pulau Rigo kagungan apa pangarsap pilih rawuhun sakno kalian kanthi wonten mriki menika permanipun namung Mayu Bayuning Pawono kangge narak opak pincang pincang juga, terus supados masyarakat menikah tambah sejahtera naik dunia Wang mugi ugi nikmat wonten ing akhirat nah beliau kados pundi eh, ibaratnya embun pagi wah Sedinano itu metes kangge uh, anges anges ropi hangus ropi terus dados opo terus wis kanggo rasa biasa wae rasa boso apa-apa sedulur ya orang ini ora calon, ora aku ora wani muni jimo Awalnya, awalnya seneng hati di kabeh ibu. Napa-napa. Kau baik Mama Ayu, Ayu ini mawono. Napa ulah ibu gak gak mau lagi sewu. Ya sewu Mbah Nun, hari dalam pengen termasuk dalam kiambak Mugi-mugi sedang ingin rawuh menikah, sakit pun golongan pun dimasukkan termasuk hambalipun ingin dimuliakan diri Allah yang senantiasa termasuk golongan pun Rasulullah pun paling pencerahan saya ingin memakai sakit selamat dunia dan akhirat pun ngaten kan oke Pak Yijil Siti tapi ini makin tengah-tengah nyanyi bareng membangun bareng sautan bareng gitu tapi setiap tembang, setiap sholawat, setiap lagu kudu cetol hubungannya apa karo sing diomongke. Ngoten nggih. Pertama di mulia di Gusti Allah. Mulya ning tentu. Nek ming api durung mulya. Mulya niku dhuwure api. Utamane tentu. Nek kue bayar zakat kue api berdua kue taat karo Gusti Allah. Ning nek kue sodako kuwi wayahe saka Gusti Allah apa kowe dhewe infak sedekah ini ono ning dalam ono kayu mangan. kuwi nek umpama kayu sing iso marake wong nganggo motor iso tiba kepleset kuwi njur kowe kok lima wae ya rata singkir kayak kuwi kira-kira didosani Pak Polisi ora Berlima saya orang orang kau pinggir ke. Dihukum mau betul. Nek ono wong nule orang kau keimangan juga dihukum orang. Orang kau ulami hukum niku di satu Nek nek coro akhlak utawa moral tau gerane wong nule orang nek keimangan wong nule itu saya mau betul. Orang apik. Sing apik terus kayak dimangan wong sing nggih. Ning ngelakoni ora apik dihukum apa Mas Hendro. Kemana orang yang jadi mangan wong sing Pak ora apik kok Neng dihukum ora? Nah, jadi ora apik urugaman dihukum. Neng orang apik mesti salah kanggone akhlak, kanggone moral. Jadi saiki ojo jadi wong hukum kurang jujur kudu jadi wong akhlak, kudu jadi menungso sing nomor-nomor nomor satu kan akhlak. nah akhlakul karimah, kalau kita satu kan akhlakul karimah itu namanya mulio. Orang dikongkon nih belum ngelakoni itu mulio. Nek nih nek kongkong jur taat belum ngelakoni, tapi burung mulio itu yang apik sembahyang ping lima niku atik ning durung mulya ning nek kok tambahi salat sunat sholat tahajud sholat duha sholat segala macam yang tidak diwajibkan ning kowe belum lakoni berarti kowe mulya ya, ngoten nggih mulya niku pokoke atine niku ora ora kuat delok wong sensor sengsara ah, kumulio, ya. mulya didasari ikhlas jadi berbuat baik atas inisiatifnya sendiri ngerti itu yang namanya mulio orang ini Mas Hendro tak kaplok wah ngerti ya ini nak Allah Mas Hendro punya hak membalas saya satu kali pukulan dibalas dengan satu kali pukulan tapi Allah ngendika ning nek kowe gelem ngapura kue untuk kemuliaan kanggo aku. ya. Jadi kita berhak membalas salahnya orang kepada kita, tapi kalau kita bersedia ikhlas memaafkannya, maka kita menjadi orang mulia di hadapan Allah. Saya kita jajal, Mas Hendro ini orang mulia kok Oh, ya. Kan? pak orang berarti mulia ya? Nah itu kira-kira yang disebut mulia ngata niku. Jadi mulia itu di atas baik, di atas bener. Orang yang bener itu bener nek cara Jawa. Bener. Bener niku mboten wonten bahasa Arab, mboten wonten bahasa Inggris, mulai dari wong Jawa sing bangga ya, nggih ya. Lho kok ora nyaut. Soale ora ana wong sing kabudayane dhuwur teliti jeru kaya wong Joko Allah yang ora orang ado bahasa Indonesia nya pari bahasa Indonesia nya gabak gabak bahasa Indonesia nya bahasa Inggrisnya padi baik bahasa Inggrisnya gabak Baik, bahasa Inggrisnya beras? Baik, bahasa Inggrisnya pasi? Baik, mergo wong bule, wong barat, wong Inggris ki meripati rodo rambut. Oleh iso bedake, hari nek isi ring tanggulane, yur nek wis di neni, yur nek wis di giling, yur nek wis di liwet. Iki orang ngerti beda, nek wong Jawa ngerti teman. Nek isih ning wiwitan jenenge apa lho? Pari. Pari. Kalau sudah dineni, dipe apa wae? Gagat, gonang dealer. Nek wis ceko dealer dadi sebelas. Nek wis didang dadi sepuluh. Ono jenenge dhewe dhewe. Nek wong duwe kabudayan ngerti jenenge beda, rambut beda-beda nek ngene. Beriki? Beriki? Beriki? Je. Pergi. Ya kita ya. ah, dari menyesal. Niku mau seje. Kalau dibahasa lain sama saja. Karena kebudayaan mereka kalah tinggi dari kebudayaan Jawa. Mulanya jenengan dari wong Jawa Jawa minder. kue kue dhuwur pencapaian nilainya dari bangsa-bangsa yang lain mampu kuwi nek ning Jawa 15 kaya macam ini nek klambi ora diumbang suwe apa kecut rebus nek bahasa Jawa Timur nek uyo sing nek batang batang batang nek merjus rengus 내려라 내주 내어 그래 미안해 미안해 Let's go liwat kokean Bayu Jemek Ambune Sangit Sangit gitu Kasih sekolah mana Dia nih Badut Lemur Sangit. Temi. apa? ada tentangan sa, ada abunya tentangan. itu, itu, tentangan ada. tentangan, tentangan. Pokoknya kesimpulannya bu, tambah ke jalan dia sing pengalaman uripe iki wis dawa banget jero banget ombo banget sampai-sampai segala sesuatu dirumuskan dengan sangat detail gimana Bu? dan itu tidak terjadi di bangsa-bangsa lain mulanya saya ini aslinya sing paling tua ning dunia ini wong jowo ini tak terus ke iso banget kan ini pokoknya ibu-ibu Bapak-bapak pecatus buatan ini jadi ojo minder ya ora mau bule ngono mau ngomong teko ae sosok yo rumah samu kowe iki luwe asor bangane wong apa. nek kalah ganteng pancen gue rasa bagus lagi ya jadi ya eh, ah, jadi Mas Hendro ini tadi soal mulia nomor loro mamayu Ayuri Bawono tolong kita siapkan satu selawat nanti kita bareng-bareng Nek Mamayu Ayuri Bawono itu maknanya itu berdonor orang Mamayu artinya nyusahkan di mikrofon memperindah, kalau bahasa Arabnya pasal bukan perbaiki, memperindah lagu diri pribadi. Oh betul, betul juga jauh. Fas tadi, istabatwa, tadi itu artinya balapan. Khairat artinya ate ate ate yang udah jadi balapan gawe ate itu bahasa Bulu Khairat. kalau mama hayu ning bawono mama yuki memperindah hayu ning artinya indahnya bawono atau alam semesta Nah, salah satu cara Yu Hayu ning bawono adalah fastabikul khairat. Neng nah, nek masa bingung mayor dhewe berarti balapan gawe asik ngoten nggih balapan gawe asik contohnya gampang kok Bu wis saiki sing cilik-cilik wae jenengan nek nyuguhi daya napa teh napa kopi napa bali napa sekarang napa napa eh teh ya eh, carane nyuguhi nganggo apa Mas Mas kok orang bisa kisah jalan angkat ngomong dan praktis dalam mbak membangunnya Nah, mau pergi, urip kudu mamayu hayune bawono ayo setia orang ayu jenenge ora penak rasane mosok jayoe kok tanggap yo kuwi kuwi iki ayo kudu nganggo gelas gelasnya dipilih orang yang gelas nganggo badak itu kan. Ora sopan gitu. Apa gelasnya ya kopring. Ora tuh. Jadi kita sopan santun itu merupakan salah satu bentuk keindahan. Ibu-ibu tadi kesini kan milih tabu jilbab, warna apa milih betul?